Bismillahirrahmanirrahim yang saya hormati para ustaz, para alim ulama, khususnya Ustaz Abdul Rahman hafizahullah taala dan yang saya hormati para jamaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa yang kita rasakan dari semuanya adalah berkat Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada yang pantas untuk dipuji, tiada yang layak untuk disanjung kecuali Allah Jalla Jalaluhu Sang Pencipta. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammad. Ya Allah semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkahmu, semoga nikmatmu senantiasa bertambahkan untuk hamba kasihmu Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kalau mendengar nama Muhammad Jangan pelit-pelit antum untuk mengucapkan salawat Ngeliat, subhanallah Kita ini ngaku ahlus sunnah wal jamaah Ngakunya Siapa nggak bisa ngaku tapi ketika nama nabinya disebutkan, lidahnya nggak tergerak untuk sallallahu Alaihi Wasallam. Apa beratnya mengucapkan sholawat? Padahal nggak keluar duit. Orang yang pelit, yang bakhil, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang kalau ada kotak amal dia nggak nggak ngasih, bukan. Yang benar-benar pelit itu alladzi idza dzukirtu 'indahu lam yusalli 'alaihi. Yang kalau namaku disebut di sisinya Muhammad, dia nggak bersolawat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Nabi nggak butuh sama salawat kita. butuh sama salawat antum semua nggak butuh. Karena Allah Jalla Jalla telah bersalawat buat Nabi. Allah yang menciptakan langit di lapis. Allah yang menciptakan dunia dan isinya. Allah yang memiliki surga dan neraka sudah bersalawat buat Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat-malaikat Allah yang mereka jumlahnya tak terhingga. Mereka pun bersalawat buat Rasul SAW. Mereka nggak pernah berbuat dosa. Mereka tidak pernah berbuat nista. Dan jumlah mereka Masya Allah. Semuanya bersalawat buat Rasul SAW. Allah mengatakan jalla Inna innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat buat Nabi. Kemudian Allah ingin memberikan keutamaan kepada kita nih yang banyak dosanya, yang sering lupa, yang banyak alfa. Allah ingin memberikan kehormatan buat kita untuk turut dalam selawat Allah dan para malaikatnya. Maka Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, Sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan bersalamlah buat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Jumat, hari sholawat, gitu ya, kan. Karena kalau boleh tanya ini, antum udah berapa kali sholawat hari Jumat? Gak itu? dua ribuan kira-kira. Wah, ini kita susah mau orang-orang yang banyak sholat ini alhamdulillah. Nah, kira-kira berapa? 1500? Eh, kurang lebih gitu kan. Kurang lebih kan. Subhanallah jemaah. Ya kita ini ngaku umatnya Nabi Muhammad, tapi salawatnya bikin Ciri ahlu sunnah wal jamaah itu cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu banyak salawatnya buat Rasul SAW. Maka tolonglah buktikan. Jangan hanya gombal gitu ya. Ngaku-ngaku cinta tapi tidak ada bukti dari kecintaannya kepada Rasulullah SAW yang ringan adalah bersalawat kepada Nabi kita maka Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Nabi Muhammad ala ashabi ajma'in. Ya Allah semoga selawatmu salam tercurahkan untuk beliau, untuk keluarga beliau, untuk anak cucu beliau, untuk istri-istri beliau yang terutama Khadijah, Aisyah, Hafsah, Maimunah, Zainab dan yang lainnya dan untuk para sahabat rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terutama adalah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib dan seluruh sahabat Nabi kita sallallahu alaihi jami'an. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tanggal berapa hari ini? Iya. Coba angkat tangan yang tahu tanggal hari ini. Ini nggak ada hadiahnya Ustaz Rahman, Mana Ustaz Abdurrahman katanya mau kasih hadiah Ustaz Rahman ya. Hah? Mawjud, ada. Betul, Ustaz. Ada kata Ustaz Rahman. Tanggal berapa hari yang angkat tangan? Masa tanggal aja nggak tahu? Angkat tangan dong, kan? Ada hadiahnya. Fabel. Tanggal 23 Mei. 1000 berapa? 2000 berapa? Masya Allah. Nah, 2014. Iya benar juga sih. Anak kasih hadiah. Fadal. Fadal, fadal. Iya. iya Sah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Pantaslah dia kalau ngomong tanggal 23 Mei ya. Tapi kita kan orang Islam ya mah. Anak ini sampai sekarang mau protes, nggak tahu sama siapa yang ngaruh penanggalan. Jumat 23 Mei 2014 Masehi gitu kan. Masehi ini artinya Kristus Kenapa kita umat Islam kok pakai tanggalannya orang Kristen? Kenapa? Berbicara tentang penanggalan, jangan dianggap remeh. Itu salah satu simbol sebuah peradaban. Simbol sebuah peradaban. Semua agama itu punya penanggalan. Beberapa hari yang lalu hari raya Waisak. Iya. Hari raya siapa itu? orang Buddha, mereka punya penanggalan sendiri. Dan itu wajar. Orang Kristen punya penanggalan, mereka bermulai dengan lahirnya Nabi Isa yang diklaim Tuhan oleh mereka, na'udzubillah min syirkihim. Dan umat Islam punya penanggalan sendiri. Masa kita bikin kajian penanggalannya Kristus? Mana kita? Dan ingat jemaah, yang benar penanggalan dengan penanggalannya Islam. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan di dalam Al-Quran tadi. Inna iddat syuhur inda Allah itna asyara syahra. fi kitabillah yawma khalaqas samawati wa ard minha arba'atul hurum. Sesungguhnya bilangan bulan Sesungguhnya hitungan bulan itu di sisi Allah Jalla Jalaluhu tertulis sejak penciptaan langit dan bumi itu 12 bulan. Bermulai dengan Januari, iya. Berakhir dengan Desember, nah. Bermulai dengan Muharram dan berakhir dengan bulan apa yang terakhir? Zulhijjah. Minha arba'atul hurum. Di antaranya empat bulan haram. Dan semua penanggalan yang tertera di dalam Al-Quran Karim, semuanya dan disebutkan oleh Rasul dalam hadisnya itu hijriah hitungannya. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada empat bulan haram. Siapa yang bisa menyebutkan empat bulan haram? Angkat tangan. Nah, apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Masya Allah. Kita bulan haram sekarang ini. khabar, fadha. Barakallahu fiikum. Nah, jamaah kita sekarang di bulan haram. Bulan haram itu ada keutamaan sendiri. Semuanya hafal bulan Hijriah. Ya? Insya Allah saya yakin lah di balik papan ini kan, masya Allah agamanya kencang-kencang gitu. Insya Allah kita tahu dengan bulan-bulan Hijriah. Nabi Muhammad SAW meninggal umur berapa? Angkat tangan yang bisa, saya kasih hadiah. 60 61 Hijriah Ya salah 63 Hijriah 61 Masehi gitu kan 63 gak jadi hadiah. 63 Hijriah ya Ketika kita ngomong Alhamdulillah umur anak sudah 63 seperti Nabi nggak sama Karena kita hitungannya pakai Masehi Sedangkan Rasul Sosok hitungannya pakai hijriah. Umpamanya Ashabul Kahfi itu berapa tahun tidur? 309 Hijriah apa masanya, makanya? Hijriah. Kalau masanya kira-kira 300 tahun. Umpamanya nyusui. Ibu itu nyusui haulaini kamilai Dua tahun berturut-turut. Masehi atau Hijriah? Hijriah itu mana? Kita puasa tanggal berapa jemaah? Maka tanggal berapa kita puasa tahun ini? Tanggal satu Ramadan, masya Allah betul, betul. Ya, ya. Nah, betul. Masa puasa tanggal 28 Juni gitu kan? Kok bisa puasa bulan Juni gitu? Gak ada. Dari dulu sejak zaman Rasulullah SAW, puasa itu tanggal 1 Ramadan. Lebaran tanggal berapa? Lebaran kayaknya Syawal selesai. Jadi kok ribut? Karena memang kita terbiasa dengan penanggalan Masehi. Akhirnya penanggalan Islam itu hilang. Siapa yang jamnya pakai penanggalan Hijriah? Saya masih hadiah. Saat gajian mah pakai Masehi Ustaz. Orang ya, oke okay lah. Kita pakai Masehi gajian umpamanya, tapi kita tetap ingat dengan penanggalan hijriah kita. Antum jamnya pakai HP-nya, jamnya nggak ada penanggalannya. Oh nggak ada, oke, fadal, fabel, nah, kasih antum, Fadal. Nah, iya ingat, tolonglah yang pengajian, yang ngurus pengajian di mana-mana. Kalau kirim undangan di masjid pun dipasang penanganan hijriah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika menentukan apa awal tahun yang akan dipakai itu musyawarah dengan sahabat-sahabat senior bermusyawarah mereka kemudian menentukan berbulan kalau bulannya jelas itu ketentuan dari Allah jalla jalla bulannya itu jelas ketentuan 12 bulan itu dari Allah tapi masalah awal tahun Islam itu apa maka bermula dengan hijrahnya Rasulullah SAW. Hadirin, hadirat rahimahullah. Tema kita hari ini adalah apa temanya? Doaku untuk pemimpin. Sebelum kita berbincang tentang doa untuk pemimpin, selainnya kita memahami bahwa pemimpin itu memiliki kedudukan yang tinggi sekali dalam Islam. Kita berbicara dalam Islam. Sudah menjadi kebutuhan, keperluan yang tidak bisa ditawar-tawar adanya seorang pemimpin. Bahkan banyak hal dalam urusan agama ini yang tidak bisa tegak kecuali dengan adanya pemimpin. diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mereka berkata innallaha yaz'u bisultan mana yaz'u bil Qur'an sesungguhnya Allah jalla jalaluhu itu bisa atau menjadikan orang itu taat menjadikan orang itu meninggalkan kemaksiatan dengan pemimpin yang tidak bisa dilakukan dengan Al-Quran. Antum melihat orang-orang umpamanya minum di pinggir jalan. Datang sama dia. Mas, Allah berfirman. Itu kan. Inna Allah apa ayatnya? Inna Innama harrama alaikumul Innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab rijsun min amal syaitan fajtanibuh. Dia lagi pegang minuman. Kira-kira dengerin antum nggak? Insya Allah nggak dengerin. Tapi coba panggil polisi, kabur. Karena kekuatan pemimpin, kekuatan pemerintah itu diperhitungkan oleh masyarakat. Maka kedudukan pemimpin sangatlah agung sekali. Ibn Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, yajibu an yu'araf kata beliau anna wilayata amrin nasi min a'zami wajibatil harus diketahui bahwa saya pengurusan manusia ini pengurusan manusia pemerintahan untuk manusia ini termasuk kewajiban agama yang paling besar balla qiyamalid-din wa dunya illa bahkan agama dan dunia tidak akan bisa berjalan kecuali dengan adanya pemimpin urusan dunia nggak bakal jalan, apalagi urusan agama. Kemudian fa inna bani Adam la tatimu maslahatun illa bil Manusia ini urusannya itu tidak akan selesai kecuali dengan berkumpul. Karena manusia memang makhluk sosial. Mereka yang hidup di hutan pasti ada perkumpulannya. Dari perkumpulan yang kecil, dari RT, sampai RW, sampai desa, sampai macam-macam. Lihajati ba'din ila ba'd. Kata Ibn Taimiyah, karena orang itu butuh dengan orang lain. Kita ini memerlukan orang lain. Orang bagaimanapun kayanya. Kita katakan dia sudah punya uang satu triliun. Satu triliun. Dia membutuhkan petani. Dia butuh dengan bantuan petani. Yang menanam satu persatu. Zaman merasa sudah kaya tidak butuh dengan orang enggak mungkin dia bisa makan kalau tidak ada petani. Maka di sini kita mengatakan karena semua orang itu butuh dengan orang lain. Wala buddalahum 'inda lijtima' min raksin. Kalau sudah kumpul harus ada kepalanya. Harus ada pemimpinnya kalau sudah kumpul. Kalau tidak apa? Ribut tentunya. Maka beliau menukil sabda Rasul sallallahu dalam hadis yang sahih, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammir ahadan Kata Rasul sallallahu kalau tiga orang dalam perjalanan, maka hendaklah mereka memilih satu menjadi pemimpin bagi mereka. Karena kalau nggak ada pemimpinnya, kita dalam perjalanan yang satu mau ke kanan, yang satu mau ke kiri, yang satu mau istirahat, yang satu mau jalan, kalau ada pemimpinnya, maka oke, okay, anak ikut inti. Mau makan di mana? Terserah Anda. Ketika ada pemimpin, kemudian Ibn Taimiyah mengatakan wa yuqal dan dikatakan situna nasana min imamin jair aslahu min laylatin wahidatin bila sultan wa tajribatu tubayyin Kata Ibn Taimiyah, dia mengatakan rahimahullahu taala 60 tahun di bawah kekuasaan pemimpin yang zalim di bawah kekuasaan pemerintah yang zalim yang jahat sudah itu lebih baik daripada semalam tanpa pemimpin semalam tanpa pemimpin kata Ibn dan realita pengalaman membuktikan hal itu satu hari umpamanya nggak ada pemimpin di nggak ada pemerintahan di balik papan apa yang akan terjadi? Allah kita nggak tahu. Ada yang akan menjarah tokonya orang, ngambil barangnya orang, ini bunuh orang, apa saja. Ketika tidak ada pemimpin, maka pemimpin sangat dibutuhkan sekali. Dan pemimpin itu pada hakikatnya dalam Islam itu ada dua sistem pemerintahan. Yang pertama sistemnya khilafah, yang kedua mamlakah, kerajaan. Itu sistem yang ada dalam Islam. Pemerintahan, khilafah, atau kerajaan. Dan dua hal ini. Sekarang mungkin khilafah sudah tidak ada. Yang ada adalah kerajaan masih ada. Seperti model kerajaan Saudi Arabia dan kerajaan-kerajaan lain. Zionisme sampai hari ini. Terus berusaha bagaimana sistem pemerintahan yang kerajaan itu dimusnahkan dari muka bumi. Karena mereka tahu kalau pemerintahannya itu sistemnya kerajaan nggak bisa diotak atik, nggak ada oposisi, nggak ada pemilu, ya udah. Maka itu yang terjadi. Orang-orang berusaha untuk menjatuhkan sistem kerajaan itu. Kita alhamdulillah di Indonesia mungkin sistemnya demokrasi dan semua tahu sistem demokrasi bukanlah dari Islam, tapi ini realita yang harus kita jalani. Rasulullah SAW mengatakan bagi Israel itu tasusuhum ambia. Bani Israel itu yang memimpin mereka itu para nabi. Jadi nabi-nabi Bani Israel itu banyak sekali. Setiap nabi meninggal, maka akan diganti oleh seorang nabi yang jadi pemimpin, yang jadi penguasa di antara mereka. Di zaman Rasulullah SAW tidak ada lagi nabi, karena nabi adalah nabi yang terakhir. Maka siapa yang memimpin? Khalifah yang menggantikan posisi Rasulullah SAW. Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq, kemudian digantikan dengan Umar bin Khattab, kemudian digantikan dengan Utsman bin Affan, dan kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan, kemudian Muawiyah dan terus seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Maka kedudukan pemimpin sangatlah aku. tapi menjadi pemimpin itu berat. Kadangkala ada orang-orang yang ingin jadi pemimpin. Seakan-akan kalau jadi pemimpin itu hidupnya makmur, dihormatin orang, enak. Setiap jalan orang akan mengucapkan salam kepada dia. Subhanallah, ketahuilah menjadi pemimpin itu. Pemimpin apa aja? Dari mulai RT ya, RW sampai pemimpin di rumah tangga sampai presiden itu masuk surganya nggak gampang. Tidak gampang. Kalau seorang bapak bertanggung jawab dengan lima orang, maka di hari kiamat dia akan ditanya tentang lima orang itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semuanya akan ditanya tentang yang dipimpin oleh dia dan semuanya pemimpin. Kalau yang dipimpin RT mungkin sepuluh rumah ringan tapi bagaimana ketika dia memimpin sebuah negara yang jumlah umatnya nggak tahu Indonesia berapa jumlah penduduknya sekarang 250 juta presiden kita Bapak SB Hafizahullah Ta'ala semoga Allah memberikan kepada kekuatan untuk menegakkan syariat Allah di muka bumi ini itu akan bertanggung jawab akan ditanya tentang 250 juta yang dia pimpin. Gak gampang. Maka kita lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Mamin adin yastar'ihi Allah ra'iyatan yamutu yawma yamut." Tidaklah seorang hamba yang dikasih kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa taala memimpin beberapa orang Kemudian dia mati pada hari matinya itu. Wahuwa ghashun li ra'iyati. Ternyata dia telah menipu rakyatnya. Illa haramallah alaihi jannah. Tidak bakal masuk surga. Dan dari beratnya pemimpin ini kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika dia mau meninggal dunia, dia mau meninggal lagi sekarat setelah ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi di atas tempat tidurnya datang seorang pemuda yang menghibur Umar bin Khattab yang mengatakan engkau telah menjumpai Rasul SAW telah menimpai telah menemani beliau dan engkau telah menjadi khalifah dan kau adil dalam pemerintahanmu kata dia Allah akan memberikan pahala yang besar buat engkau apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Wajibtu anna dzalika kana kafafa Aku mengharap itu apa ya bahasa Jawanya itu pakpok apa? Hah? Impas. Impas aku ada. Bahkan Umar bin Khattab pernah mengatakan aku takut nanti ditanya pada hari kiamat kalau ada seekor keledai yang tersungkur, yang kesandung, yang tersandung di sungai Fiorot sana, aku takut ditanya, kenapa kau tidak ratakan tangan itu? Kenapa kau tidak ratakan tanah itu sehingga keledai bisa jalan dengan nyaman? Maka ma'asyur muslimin menjadi pemimpin adalah sangat berat sekali. Dan sekarang ternyata banyak orang yang rebutan jadi pemimpin. Seakan-akan nikmat jadi pemimpin itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menginformasikan kepada kita apa yang akan terjadi ini. Dan apa yang beliau sampaikan wahyu dari Allah pasti terjadi. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Innakum satahrisuna al imara." Kalian akan berambisi untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan kekuasaan. Wasatakununa dama dan kelak akan menjadi penyesalan buat kalian. Yaumal qiyam pada hari kiamat. Karena ingat, berapa lama sih pemimpin? Apalagi sistem demokrasi. Dalam Islam sistemnya raja itu memimpin sampai mati atau sampai dia nggak bisa memimpin. Tapi sistem demokrasi lima tahun harus ganti. Kalau masih terpilih lima tahun lagi. Setelah itu yang ada adalah penyesalan. Sepuluh tahun cuma jadi pemimpin maksimal. Kalau di negeri kita. Rasul mengatakan wasatakun nadamatan yawan qiyamah dan akan menjadi penyesalan buat kalian pada hari kiamat. Fani'mal murdi'u bi'satil fatimah. Kedudukan, kekuasaan itu nikmatil murdi'ah. Rasul mengatakan ibu susu yang paling baik kalau nyusu. Nah, ibu susu yang paling baik kalau nyusu. Wa bi'satil fatimah. Kalau dia menyapih anaknya, nggak ada yang namanya dikasih susu botol dulu ya dikasih madu dulu ada langsung dipisah mau nangis mau jerat jerit nggak diurus dan itu kekuasaannya saya ingat dengan seorang chef yang cerita di Riyadh di Riyadh sana ibu kota Saudi itu pernah ada seorang kodi, seorang hakim yang namanya hakim pasti dihormatin oleh masyarakat kita ini kalau tahu di pejabat atau apa paling nggak kita akan menghormati dia ketika dia masih menjabat. Diceritakan oleh Syekh itu ketika suatu hari sapinya mati. Sapinya hakim ini mati. Orang-orang takziah. Subhanallah. Yang namanya orang punya kedudukan ya, tetangganya pada datang semua, ya Allah mudah-mudahan diganti yang lebih bagus, apa macam-macam lah. Akhirnya yaitu suatu hari dia lengser dari kedudukan. Jadi orang biasa. Anaknya mati, sedikit yang datang. Sedikit yang datang. Karena kedatangan orang-orang ke rumah dia melihat kepada kedudukannya dia. Bukan karena dia orang baik, bukan karena dia orang soleh, bukan. Karena dia sedang berpuasa. Dan kita lihat apabila ada seorang pejabat umpamanya mengadakan uh, acara perkawinan atau apa, yang datang ramai, Bahkan yang masih ngasih itu Masya Allah. Ketika dia sudah tidak menjabat, apalagi sekarang di Indonesia kita lihat. Ini benar-benar terbukti bisa nikmatil murdia, wa bi'satil Fatimah kita lihat dengan mata kepala kita di Indonesia. Bagaimana pemimpin-pemimpin yang masuk ke penjara. Kita lihat, ya Allah, ya. Mana mobil-mobil mewah dia? Mana penghormatan orang kepada dia? Nggak ada, dia tinggal nutup kepalanya. Itu kedudukan. Maka kata Rasulullah SAW, hati-hati jangan minta kedudukan. Pernah Abu Dhar radhiyallahu taala anhu berkata kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, ala tasta'miluni? Rasul Sallallahu Alaihi apa kau tidak pakai aku nih? Jadikan ampalah Kepala bagian apa ini itu? Apa kata Rasulullah SAW? Innaka do'if. Kau itu lemah, Abu Zar. Kau itu lemah. Wa innaha amanah. Dan yang namanya jabatan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadama. Dan pada hari kiamat akan jadi penyesalan dan kehinaan pada hari kiamat illa man akhadhaha bihaqqiha wa alladhi 'alayhi fiha kecuali yang melaksanakan amanat itu dan melaksanakannya dengan benar ini sabda Rasul kepada Abu Dhar karena memang ada orang-orang yang tidak pantas untuk memimpin tidak layak untuk menjabat orang kau ngurus dirimu aja nggak bisa masa kau orang lain gitu kan maka ini wasiat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dhar radhiyallahu taala apa kewajiban rakyat sekarang kalau punya pemimpin? Kita ini hidup di Indonesia. Siapa pemimpin kita? Kita punya pemimpin enggak? Punya kita. Ada orang enggak? Kita enggak punya pemimpin. Kita harus bikin kelompok sendiri. Subhanallah. Apa itu presiden? Apa itu gubernur? Kita gubernur kita siapa? Bapak Awang Farouk. Kita punya wali kota yang lebih kecil lagi. Wali kota kita Rijal, Bapak Rijal Effendi. Itu pemimpin-pemimpin. Maka kewajiban rakyat apa? Taat kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman." Yang beriman yang dipanggil Ingat, kalau ada ya ayyuhalladzina amanu, dengarkan tuh. Dengarkan dengan seksama. Apa kata Allah? Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah. Taatilah Rasulullah. Allah kita mentaatinya dengan Al-Quran Karim yang ada pada kita sekarang ini. Dan Rasul sudah meninggal, maka dengan sunnah-sunnahnya. Wa ati'u wa ulil amri minkum dan taatilah ulil amri Ulil amri ini pemimpin dan pemimpin itu bisa pemimpin agama, bisa pemimpin dunia. Ulama mereka adalah orang-orang harus kita taati dalam urusan agama dan umarah dalam urusan dunia kita harus taat kepada mereka ini perintah langsung dari Allah taat Ustaz pemimpinnya ini boleh Ustaz nggak benar tuh pemimpin masa harus taat saya pernah dapat dapat BBM dari teman sebuah gambar ada orang naik motor bonceng tiga dengan surbannya sama jenggotnya gitu kan di stop sama polisi karena nggak pakai helm apa kata mereka eh itu di kitab hadis yang mana dia harus pakai helm itu kan kita mau pakai dalil gitu kan itu nggak ada dalilnya tuh harus pakai helm gitu kan ada dalilnya nih Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 59, "Wa ulil amri minkum." Taati pemimpin kalian. Itu aturan siapa yang bikin? Pemimpin kita. Maka kita taatin karena Allah telah memerintahkan kepada kita untuk taat. Lampu merah. Ini kayaknya nggak ada di Quran masalah lampu merah. Tolak toleh kiri kanan nggak ada polisi. Dosa dia itu. Ini urusan kita ketika taat kepada pemimpin, urusan agama. Bukan urusan dunia, bukan. Kita melaksanakan perintah Allah SWT. Pakai sabuk pengaman. Masya Allah. Kita harus taat enggak ya? Kalau naik mobil harus pakai sabuk. Kalau kita enggak pakai dosa, dosa kalau buat anak ya karena kita harus taat kepada pemimpin dan aturan yang dibikin oleh pemimpin kita ini untuk maslahat kita untuk maslahat kita. Kalau lupa, oke okay lah, nggak apa-apa. Ada yang memang nggak mau pakai, kecuali ada polisi. Langsung dia kan, urusannya Allah itu melihat kita. Allah melihat, polisi nggak melihat. Pemerintah tidak melihat, tapi sang pencipta melihat. Dan dia menghisap kita pada hari kiamat. Karena kita ini posisinya rakyat dan harus taat kepada pemimpin kita. Rasul SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Alaika bis-sam'i wat-tha'ah fi usrika wa yusrika wa syatika wa makrahika wa athratin 'alaika." Kata Rasul SAW, kamu harus taat kepada pemimpinmu itu. Baik, dengarkan dan patuhi. Fi usrika wa yusrika. Baik kau susah dalam kondisi kau susah, kau sulit hidupmu atau dalam kondisi kau enak hidupmu. Kau harus taat. Waman syatika rumah kerintai Baik dalam kondisi kau lagi mau beramal atau kau lagi malas beramal. Lagi nggak suka beramal. Wa atharatin alaihi. Dan kadang-kadang kita tetap harus taat walaupun itu mementingkan penguasa. Ini kan kepentingan penguasa. Umpamanya ada penguasa Pak Gubernur mau lewat. Iya, jalannya kan biasanya ditutup kan? Kita kan marah-marah gitu kan ini eh, sudah kita harus dengerin tuh kata Rasulullah SAW walaupun mengutamakan mereka ya kita tetap harus taat dan Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita Inna satakunu ba'di akaratu. nanti itu akan ada setelah aku ya yang namanya akarah ini mungkin memonopoli hak ada pemimpin-pemimpin yang tidak memberikan hak kepada rakyatnya wa umurun tunkirunaha dan hal-hal yang kalian mengingkari tidak benar hal-hal itu. Qalu ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna dhalik? Rasul, kalau kita hidup pada masa itu gimana? Apa yang harus kita lakukan? Ini pemimpinnya zalim nih. Apa kata Rasulullah? itu? haqqal ladzi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladzi lakum. Kalian laksanakan kewajiban kalian kepada pemimpin kalian. Adapun hak kalian minta kepada siapa? Kepada Allah Jalla Jalla. Jangan takut. Kalau kita minta sama Allah hak kita, Allah akan kasih lebih. Dan itu janji Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan Rasulullah SAW mengatakan, Man yuti'il amir fakat apor'an. Barang siapa yang mentaati, mematuhi pemimpin. Pada masa Rasulullah SAW, Rasul SAW mengutus amir. Setiap ada kelompok, mau berperang, mau berjihad, mau bersafar, ada amirnya. Rasul mengatakan, Man yuti'il amir. Barang siapa yang taat kepada pemimpinnya, fakat ata'ani, maka dia telah taat kepada Waman asal amir asal asani. Yang berbuat maksiat yang tidak patuh kepada amirnya, kepada pemimpinnya, maka dia pada hakikatnya durhaka kepada aku. Ini hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Maka kita harus taat dalam aturan-aturan selama bukan maksiat. Karena la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kita tidak boleh taat kepada siapapun, kepada siapapun dalam urusan maksiat kepada Sang Pencipta. Kita nggak boleh taat. Tapi kalau urusannya masih dalam kebaikan, kita harus taat. Terus gimana Ustaz kalau kita menghadapi pemimpin yang zalim? Alhamdulillah jamaah. Bersyukurlah hidup di Indonesia. Bersyukurlah hidup di Indonesia. Antum tidak hidup di Suriah. Antum tidak hidup di Libya. Antum tidak hidup di negeri-negeri Aljazair umpamanya. Yang mereka susah untuk menegakkan agamanya susah. Kita di Indonesia, Masya Allah, nikmat, makmur gitu Mau bikin kajian apa harus mencantumkan materinya cantumnya izin dulu kepada pemimpin boleh nggak disampaikan aman kita tapi ini pun kadangkala bermasalah sehingga orang menyampaikan yang macam-macam yang kadangkala bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah maka saya katakan bersyukurlah kita hidup di Indonesia kita ini nikmat untuk urusan agama nikmat sekali Terus kalau pemimpinnya zalim, bagaimana tugas kita? Ya, katanya orang Jawa itu ngoco. Bercermin. Ini baik pemimpin dalam skala internasional, nasional ya, kemudian sampai bupati, sampai RT, itu ngaca lah kita kalau dapat pemimpin yang zalim itu kita bercermin. Siapa yang tidak ingin memiliki pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, yang menegakkan syariat Allah Jalla Jalaluh, tentunya, tentunya semua berharap hal itu terjadi. Tapi bagaimana kita akan mendapatkan pemimpin yang baik, yang adil, yang patuh kepada Allah, sedangkan rakyatnya maling kafir. Rakyatnya tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Kebanyakan rakyat ini kita lihatlah masjid umpamanya, masjid. Ketika hayya ala sholat, berapa orang sih yang sholat? Enggak banyak. Ini menandakan masyarakat Indonesia ini masih banyak yang nggak benar. Jadi mau sampai kapanpun, mau sampai kapanpun, kita kalau mengharap pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, yang soleh, tapi kita tidak memperbaiki diri kita, susah dapat meraih hal itu. Bak tunggu merindukan rembulan. Kepingin dia lihat Lihat bulan itu yang indah. Ya, kapan bisa ke sana? Nggak bakal bisa. Karena tidak bercermin kepada diri sendiri. Allah Jalla Jalaluh berfirman di dalam surat Al-An'am. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah mengatakan dan demikianlah kami jadikan sebagian orang boleh memimpin rakyat yang zalim. Jadi kalau kita bilang korupsi ya, wah korupsi pemerintah kita, kok jangan pemerintah, kita ini yang kerja kadang kala korupsi. Misal anak nggak pernah korupsi, korupsi waktu kadang kala kita. Iya, harus kerja jam 8 sampai jam 4. Jam 3 udah kosong mah bismillah. Tanda tangan. Ada tangannya jam empat, pulang jam 3 kita sudah terbiasa dengan korupsi waktu seperti itu kemudian umpamanya pembagian beras raskin itu ya raskin kita kan melihat pemimpin yang korupsi di atas yang di RT korupsi yang di RT pembagian beras raskin itu cuma kepada dulur-dulur keluarga-keluarganya ini ini loh Indonesia seperti ini kita kalau ingin mendapatkan pemimpin yang baik, ya kita perbaiki diri kita. Disebutkan oleh sebagian salah mengatakan au yuqal ya, kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana kalian begitulah cerminan pemimpin kalian. Kalian kalau baik, kalian bukan satu orang ya. Satu orang Ustaz, anak baik Ustaz. Masya Allah. Sampai disebutkan dalam riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Ali itu pernah ditanya Kenapa di masa Ali itu kok kacau sekali? Di masa Ali memang terjadi kekacauan. Katakan oleh Ali. Padahal masa Abu Bakar, Umar nggak seperti itu katanya. Kata Ali, di zamannya Abu Bakar dan Umar, rakyatnya itu kayak aku katanya Ali. Di zamanku rakyatnya kayak kau Sesuai rakyatnya kayak gini, pemimpinnya seperti itu. Gitu. Masya Allah. Tujuh menit lagi ya, Pak. Iya, tujuh puluh. Sampai mana kita? Nah, bagaimana wujud kita begitulah pemimpin. Maka kalau ingin pemimpin yang baik, rakyatnya harus baik. Apalagi sistem di Indonesia pemimpinnya pakai demokrasi, pakai pemilu. Kebanyakan orang nggak sholat, mesti cari pemimpin yang nggak sholat. Iya, dia oh ini kalau pemimpinnya benar, nanti nggak boleh namain judi maka dia akan cari pemimpinnya yang mendukung dia. Jadi itu terjadi. Kita lihat orang-orang yang nggak benar mesti cari pemimpin lah yang nggak benar. Cari coba siapa yang dia coblos. Ikut partai mana umpamanya dia itu. Mesti cari partai yang nggak benar karena dianya nggak benar. Dianya tahu dengan posisi dia dan dia tahu seperti apa pemimpin yang ingin dia dapatkan. Kaab al-Ahbar mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, "Inna likulli zamanin malikan." Yab'athahu Allah ala nahwi qulubi ahli. Sesungguhnya dalam setiap zaman itu akan ada raja-raja yang Allah bangkitkan dia, Allah jadikan dia raja itu seperti hati rakyat. Fa idza arada salahahum ba'atha alaihim muslihan. Kalau Allah ingin kebaikan buat mereka, maka akan dijadikan pemimpin yang soleh. Wa idza arada halakahum ba'atha alaihim mutrafihi. Tapi Allah kalau ingin menghancurkan mereka, maka Allah akan carikan pemimpin-pemimpin yang dolim buat mereka. Allah mengatakan wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaquha. Kalau kita ingin menghancurkan sebuah negeri, maka kita akan angkat pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang menjadikan fulan pemimpin, yang menurunkan fulan dari kedudukannya itu siapa? Allah Jalla جلاله Allah mengatakan Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir katakanlah Allah Ya Allah Malikal Mulk yang maha memiliki semua kerajaan itu. lah yang memberikan kekuasaan kepada sesuatu dan kau yang mencabut kekuasaan itu. Kau yang membuat orang mulia dan kau yang membuat orang itu itu hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin memimpin yang soleh, minta sama siapa? Minta sama Allah Jalla Jalaluhu. Oke sekarang ini kenyataan Ustaz, umpamanya pemimpinnya boleh. Gimana kalau kita kudeta umumnya? Subhanallah. Ini ada. Seperti orang-orang khawarij banyak yang mereka mereka itu tidak ridho dengan kekuasaannya Ali bin Abi Thalib. Ali anu jadi nggak enak Udah habis waktunya. Loh. Dua menit. Ya dua menit. Kita lanjutkan habis isya nanti kan. Baiklah, kita cukupkan dengan sekian. Kita lanjutkan insyaallah ba'da isya. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Masih bersama pemimpin kita. Antum belum lapar kan? Kita lanjutkan sampai jam berapa, Ustaz? Sampai setengah sembilan. Insyaallah. Ya, sekuatnya ustadznya. berkaitan dengan pemimpin yang zalim bagaimana sikap kita menghadap pemimpin yang zalim tapi sebelum itu saya hendak menyampaikan pesan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala yang mengatakan wa ta'ammal hikmatahu taala fi an ja'ala mulukal 'ibad wa umara'ahum wa wulatahum min jinsi a'mali kata beliau renungkanlah hikmah bagaimana Allah jalla jalaluhu menjadikan raja-raja, menjadikan penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin rakyat itu min jinsi amalihim, sesuai dengan amalan rakyatnya. Bal ka'anna a'malahum zaharat fi suwari wulatihim, seakan-akan amalan mereka ini, amalan rakyatnya ini nampak jelas di perlakuannya para pemimpin. Fa in istaqamu istaqamat. Kalau rakyatnya istiqomah, kalau rakyatnya istiqamah, rajanya istiqamat mulukuhum. Wa in adalu adalat alaihim. Kalau mereka adil, rakyatnya adil. Seorang suami adil di rumahnya. Seorang bapak, seorang komandan, seorang teman, siapa saja dalam kehidupan ini adil, maka rakyatnya pemimpinnya akan adil. Wa in jaru jarat mulukuhum wa Kalau zalim, rakyatnya berbuat zalim, Berapa banyak sekarang umpamanya contoh ringan seorang majikan yang mendolimi rakyat, yang mendolimi pembantunya, seorang bos yang mendolimi anak buahnya, maka rajanya pun akan dolim seperti itu. Wa in fihimul makr wal khadi'ah. Kalau muncul di masyarakatnya ini, di rakyatnya ini, ya tukang nipu, suka menipu orang atau gimana, maka rajanya pun akan berbuat makar dan menipu rakyatnya wa in mana'u huquqallah ladaihim wa bakhiru biha kalau mereka menghalang-halangi apa yang seharusnya mereka bayar buat Allah jalla jalal hak-hak Allah mereka halang zakat nggak dibayar umpamanya udah kaya harusnya berangkat haji nggak berangkat haji maka rajanya akan menghalangi rakyatnya dari hak mereka dan akan kikir kepada rakyatnya. Terus iya sob. Gimana sekarang kalau pemimpinnya walim? Tetap harus patuh. Kita ketika berbicara tentang pemimpin kita, kita berbicara tentang agama kita. Kita tidak berbicara tentang perasaan. Sakit hatilah kalau ada orang berbuat zalim kepada kita. Apalagi pemimpin yang seharusnya dia itu berbuat adil dan mengayomi rakyatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khiyaru aimatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Pemimpin terbaik kalian adalah yang kalian cinta kepada mereka, mereka cinta kepada kalian. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kalian mendoakan mereka, pemimpinnya mendoakan kalian. Wa syira'u a'immatikum wa syiraru a'immatikum dan pemimpin yang paling zalim adalah alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum yang kalian benci sama mereka, mereka juga benci sama kalian. Gak ngurus sama kalian. Kita benci sama pemimpin kita, pemimpin juga benci sama kita. Watal'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknat mereka, mengutuk mereka, mereka pun mengutuk kalian. Sama. Qalu qulna ya Rasulullah. Maka para sahabat bertanya kepada Rasul SAW, afala nunabidhuhum anjadal. Kalau kita menghadapi pemimpin yang seperti itu, apa kita enggak memberontak kepada mereka? Qala la. Rasul mengatakan la. Tidak. Ma aqama fikumus shalah, ma aqama fikumus shalah. Selama dia mendirikan sholat di antara kalian. Selama dia mendirikan sholat buat kalian, maka jangan kalian memberontak. Ini sudah dolim. Tapi masih sholat, nggak boleh berontak. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan manu ala man waliya alaihi walin farahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah. Barang siapa yang dikasih pemimpin yang dia berbuat maksiat. Pemimpinnya ini suka berbuat maksiat, falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah. Maka hendaknya lah dia membenci kemaksiatan yang dia perbuat. Kemaksiatannya dia benci. Wala yanzi'anna yadan min ta'ah. Tapi jangan sampai tidak taat kepada pemimpin. Apalagi sampai berontak. Ini wasiat Rasul SAW dalam hadis riwayat Muslim. Dan dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu yang dia suka tanya hal-hal mungkin yang rada-rada aneh Hudzaifah. Tanya tentang satu hal keburukan-keburukan yang bakal terjadi ketika dia bertanya, "Ya Rasulullah, inna kunna fi syarr." Ya Rasulullah, dulu kita ini hidup di masa yang buruk sekali, masa jahiliyah. Faja Allah bi khairin nahnu fi. Kemudian Allah mendatangkan kebaikan yang nahnu berada di dalamnya sekarang ini. Fahal min wara'i dzalikal khair syar? Apakah akan datang masa kejahatan setelah kebaikan ini? Qala na'am. Iya, kata Rasulullah SAW. Qultu hal wara'a dzalikal khair min syar? Hal wara'a dzalikal syar khair? Apakah setelah keburukan itu akan ada kebaikan nanti? Qala yakunu. Qala na'am. Iya, kata Rasul SAW. Qultu kaif? Gimana Rasulullah SAW? Qala yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya. Akan ada setelah aku nanti pemimpin-pemimpin yang tidak melaksanakan petunjuk tidak menjalankan sesuai dengan petunjukku la yastannuna bisunnati dan mereka tidak mengamalkan sunnahku wa sayakumu fihim rijalun nah, nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang kulubuhum kulubus syayatin Kata Rasul SAW, hatinya hatinya setan. Kita tahu setan. Ada kebaikannya setan. Hatinya hati setan fi juzmani ins. Tapi badannya manusia. Tapi hatinya setan kata Rasul SAW. Qala qultu kaifa asna ya Rasulullah. Terus gimana? Bagaimana sikapku ketika itu? In adraktu dzalik kalau aku hidup di masa itu. Qala tasma' wa Kata Rasulullah SAW, dengarkan dan patuhi lil amir untuk pemimpinmu. Wa in duriba wahruka wa ukhidha Walaupun punggungmu dipukul secara dolim dan hartamu diambil, fasma wa ati. Selesai. Dengarkan dan taat. Ini wasiat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau menghadapi pemimpin yang hatinya hati syaitan. Tubuhnya manusia tapi hatinya hati syaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadis ini sahih. Terus kalau pemimpin zalim apa kita biarkan Ustaz? Ya enggak lah. Kita memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat. Karena satu kemungkaran yang terjadi kita tidak boleh tinggal diam. Kita lihat saudara kita berbuat dosa, apa kita diam saja enggak? Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, "Falyughayyirhu." Dirubah itu kemungkaran yang ada. Tapi merubah kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin itu berbeda dengan kita ngasih tahu anak kita. Kita ngasih tahu teman kita, keponakan kita beda. Jangan itu umpamanya Pak kepala desa berbuat salah, berbuat satu kemaksiatan. Apa kita di depan orang kampung ngasih nasihat dia? Eh Pak desa, Pak kepala desa, kamu itu berbuat dosa besar di depan orang kampung. Apa kira-kira dia akan mendengarkan? Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan kalau kau ngasih nasihat aku di depan orang banyak, maka aku tentu akan menolaknya kata Imam Syafi'i. Karena itu bukan nasihat, itu fadihah. Itu artinya pelecehan. Itu artinya pelecehan. Ketika orang memberi nasihat saudara yang di depan orang banyak, apalagi dia memiliki kedudukan, maka itu adalah pelecehan. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan dalam kitabnya Syarh Sunnah, "Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan." Kalau kau melihat orang itu mendoakan keburukan buat pemimpin, melaknat pemimpinnya, fa'lam annahu sahibu hawa. Maka ketahuilah bahwa dia adalah pengekor hawa nafsunya. Wa idza sami'ta ar-rajul yad'u sultan, tapi sebaliknya kalau kau melihat seorang mendoakan pemimpin, bisalah agar dia baik fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah ini lo yang ahlu sunnah wal jamaah yang suka mendoakan pemimpinnya maka itu doa bagaimana dengan nasihat ya kasih nasihat cara menasihati pemimpin jangan di depan orang banyak apalagi di atas mimbar pas khutbah Jumat wah pemimpinnya kita ini ada barisan sakit hati yang namanya sistemnya demokrasi ya itu ada oposisi. Yang namanya oposisi ini nggak suka dengan pemimpin yang terpilih. Karena bukan pemimpinnya dia. Ini yang namanya ta'asuf fanatik kepada eh, kepada ya kepada partainya. Dia lebih suka dengan orang di partainya walaupun tukang maksiat. Tukang minum dia suka karena temannya di partai. Tapi dari partai lain suka sholat ke masjid dia benci. Karena apa? Karena bukan dari partainya. Yang terjadi sekarang orang-orang menasihati pemimpin di atas mimbar dan rakyat pada senang. Wah, ini loh khotib yang pemberani. Subhanallah. Apa yang dia dapat ketika dia menjelek-jelekkan pemimpin di atas mimbar? Apa akan jadi baik pemimpinnya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita yang ingin memberikan nasihat kepada pemimpin itu, sebagaimana dalam hadis yang disampaikan oleh Ammar bin Yasir ketika dia ditanya kau apa nggak ngasih nasihat Utsman bin Affan kata dia apa aku kalau ngasih nasihat harus di depan orang banyak kata dia ya tidak dan Rasul mengatakan man arada an yansaha sultanin fala yubdihi alaniyah barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada orang yang punya kekuasaan Fala yubdihi niatan, Jangan terang-terangan ngasih nasihat. Jangan. dia deh, Waliyahlu bihi. Hendaklah dia ambil tangannya berduaan dengan dia. Kasih nasihat. Ucapkan kepada dia yang kau lakukan ini nggak benar. Seharusnya inilah yang kau lakukan. Kalau dia terima, itu yang diharapkan. Tapi kalau pemimpinnya tidak terima, apa yang harus kita lakukan? Ya kita bersabar, mau dia apa lagi? Kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Tapi ingat, memberikan nasihat kepada pemimpin itu tidak di atas mimbar atau lewat tulisan yang disebarkan di majalah-majalah yang ada itu provokasi bukan nasihat enggak anak ini ingin memberikan nasihat kepada pemimpin kalau kau benar-benar ingin memberikan nasihat ya sekarang bisa kirim surat ke pemimpin kita umpamanya kita mau kasih masukan kepada wali kota kita, kepada gubernur kita, kepada presiden kita, ya ada jalur lah yang harus ditempuh oleh kita. Tapi para jamaah, kalau itu nggak bisa, kita nggak bisa ngasih nasihat karena keterbatasan kita. Kita nggak bisa sampai kepada pemimpin itu karena banyaknya sekat-sekat sehingga kita tidak bisa menyampaikan nasihat kita. Maka doa Jangan meremehkan doa. Sa, cuma doa masa doa doa, nggak ada gerakan gitu. Subhanallah. Yang kecil aja doa ini bisa menghancurkan gunung, bisa membelah lautan, bisa membelah mentari doa itu jemaah. Al Imam Syafi'i mengatakan atahza'u bid-du'a'i wa tazdarihi وما تدري بما صنع الدعاء سهام الليل لا تخفي ولكن laha amadun walil amadin qida'u kata Imam Syafi'i apa kau menghina sebuah doa padahal kau tidak tahu dengan apa yang dilakukan oleh doa itu kita ini doa ini minta sama Allah Jalla Jalaluh Memohon kepada sang pencipta yang mengatakan, Udu'uni astajib laku. Pasti kata Allah. Minta kau kepadaku, pasti aku kabulkan. Kalau doa aja enggak. Kata Imam Syafi'i, doa itu adalah sihamul layla tukhti. Adalah anak panah di malam hari yang tepat sasaran enggak pernah salah. Tapi ada waktunya. Ketika waktunya tiba, akan datang. Maka yang ingin perubahan para jamaah Jangan lupa untuk mendoakan pemimpin kita. Bahkan ini termasuk akidah ahli sunnah wal jamaah. Mereka mendoakan pemimpinnya. Tadi al-imam Al-Barbahari mengatakan kalau mau melihat orang itu mendoakan keburukan buat pemimpinnya. Fa'alam annahu sahibu hawa. Dia orang yang ikutin hawa nafsunya. Tapi kalau dia suka mendoakan kebaikan buat pemimpinnya. Maka dialah sahibu sunnah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal Kemudian Al-Qadhi Fudail bin Iyan mengatakan lau kanat li da'watun mustajabah andai kata aku memiliki satu doa mustajab satu doa mustajab la ja'altu hari sultan aku akan jadikan buat pemimpin kalau punya satu doa mustajab kalau antum ya antum kalau punya doa satu mustajab mau dibuat apa sama antum Mau minta apa? Hah? Minta hidayah. Nah, iya. Minta hidayah, minta surga, minta rumah, minta apa. Tentunya itu yang kita minta. Tapi kita lihat bagaimana Al-Imam Ahmad mengatakan la ja'altuha sultan. Pasti aku jadikan buat raja. Dia ditanya, kenapa? Fudail bin Iyad ditanya oleh Abdullah bin Mubarak ketika itu. Kenapa kau jadikan itu untuk sultan, untuk penguasa, untuk raja, untuk pemimpin? Idza ja'altuha fi nafsi lam ta'dun. Kalau aku minta buat diriku sendiri, maka doa itu cuma buat aku seorang. Wa idza ja'altuha fi sultan. Tapi kalau aku doa itu aku berikan kepada pemimpin. Saluh salaha bi salahil ibad. Maka dia akan jadi orang baik dan dengan kebaikan dia akan banyak hamba-hamba Allah yang jadi baik, yang dapat hidayah. Bukan cuma aku. Tapi banyak orang-orang yang akan mendapatkan dia di hidayah. Subhanallah. Itulah para jamaah. Kita diperintahkan untuk mendoakan pemimpin kita. Jangan mencela mereka. Tidak akan merubah. Celaan itu kecuali akan memprovokasi rakyat. Akan membuat keadaan di negeri semakin tidak menentu. Jadikan doa kita untuk pemimpin kita. Setiap sholat kita umpamanya. Yang khutbah pas waktu-waktu mustajab. Apalagi yang berangkat umroh, berangkat haji. Saya sempat beberapa tahun itu jadi jadi reporter radio kerajaan Arab Saudi. Menanyai jemaah haji dan umroh. Salah satu pertanyaannya. Saya tanya, Bapak kalau lagi ke Raudah, kalau lagi ke Raudah nih, doanya buat siapa? Ya buat saya sendiri Ustaz, buat keluarga, buat anak biar sukses lah dunia akhirat kita. Bapak pernah nggak nyebutkan SBY dalam doanya? Nggak pernah. 99,9 persen plus 1 persen. Itu nggak ada yang doakan pemimpin. Doanya tidak melewati pagar rumahnya. Tetangganya nggak pernah didoain. Kita kan wah tetangga anak nggak bener rusak gini. Pernah didoakan nggak? Nggak pernah. Kita itu doa kita meremehkan doa. Padahal doa itu dapat merubah zaman. Kita lihat bagaimana Allah mengabulkan doanya orang soleh. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menghadapi ibunya yang masih kafir ibunya, satu hari dia ke ibunya, ibunya ini mencela Rasul SAW. Maka datang nih Abu Hurairah ke rumahnya Rasul SAW. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'u ummi Abi Hurairah." Ya Rasulullah, doakan ibunya Abu Hurairah. Doakan ibunya Abu Hurairah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menunggu waktu lama. Beliau langsung mengatakan, "Allahumma di umma Abi Hurairah." Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibundanya Abu Hurairah. Hitungan detik, doa itu naik ke langit. Dan Allah dengar langsung ketika doa itu dibaca oleh Rasul SAW. Abu Hurairah sampai rumahnya, ibunya sudah masuk Islamnya. Jangan meremehkan doa. Mungkin doa satu orang, gimana kalau yang doakan pemerintah ini 200 juta orang? Bisa dibayangkan. Insya Allah Allah akan dengar doa kita. Tapi kalau doa aja kita pelit, kita maunya menjelek jelekkan wah mau disebut orator yang pemberani, jelek-jelekin pemerintah nggak takut di penjara, keluar dari penjara masuk penjara lagi. Ya, memang saya ingin menunjukkan kepada orang bahwa pemerintah itu zalim. Apa kalau kau tunjukin pemerintah? Rakyat udah tahu nih semua. Apa akan berubah? Nggak bakal berubah. Apa yang terjadi umpamanya sekarang kasus korupsi di mana-mana? Coba doakan ya Allah, berikanlah hidayah ya Allah kepada pemimpin. Setiap sholat, setiap sujud kita, mintakan buat bupati kita, wali kota kita, gubernur kita, presiden kita dan kita berdoa semoga Allah Swt menjaga SBY dan semua jajarannya memberikan hidayah kepada mereka dan juga kita berdoa buat pemimpin yang akan datang agar Allah SWT memberikan kepada kita pemimpin yang soleh yang bertakwa dan kita berlindung kepada Allah sebagaimana perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagaimana diamalkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kita na'udzu billahi min imratis sufaha wa imratis sibyan kita memohon perlindungan kepada Allah agar tidak dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang masih kekanak-kanakan atau oleh pemimpin-pemimpin yang bodoh doa Jangan putus asa. Allah akan dengar doa kita. Sehari, dua hari, sampai mati. dia Nathan. Kita berdoa ini bukan karena ingin dipuji. Oleh penguasa bukan. Karena agama kita. Kita ingin pemimpin kita lebih baik. Yang sudah baik kita ingin dia lebih baik. Yang belum baik kita doakan supaya dia jadi baik. Jangan. Berdoa di waktu-waktu mustajab. Di kampung kita ada mungkin kepala desa yang kurang suka sama dakwah sunnah umpamanya. Doakan. Allah bisa merubah dia. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Tapi siapa yang memberi petunjuk itu? Allah Jalla jalal. Maka sekali lagi doakan pemimpin kita. Doakan bos kita, ketua kita, siapa aja lah. Jangan kikir-kikir untuk berdoa. Lah uang doa itu nggak keluar biaya. Selain nggak keluar biaya akan ditulis pahala buat kita. Akan ditulis pahala buat kita. Maka ingat kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah inilah manhaj ahlu sunnah wal jamaah yang mereka selalu mendoakan pemimpin mereka agar mereka jadi orang-orang yang soleh. Dan ini juga masalahnya. Kalau di sistem pemerintahan yang kerajaan biasanya, itu selalu didoakan pemimpinnya umpama. Tapi kalau sistemnya demokrasi nggak ada yang doakan pemimpin. Semuanya doakan masing-masing dirinya sendiri maka tolong yang ceramah, yang khotib sampaikan kepada rakyat. Apalagi kita nih sudah mau menghadapi pemilihan presiden, kita nggak tahu siapa yang akan Allah jadikan pemimpin buat negeri kita. Apa kita mau diam? Paling tidak doa aja, mah. Nggak bisa berbuat apa-apa minta sama Allah swt. Jangan cuma bengong, dilihat anak cuma mau lihat siapa sih yang jadi pemimpin nanti. Lihat doang nggak dapat apa, lihat doang. Paling nggak kau doakan ya Allah, aku berdoa. Mudah-mudahan pemimpin negara ini yang paling baik. Anaknya dikasih tahu, istrinya, eh kau kalau sholatnya doakan ya. Mudah-mudahan kita dapat pemimpin yang baik. Yang bisa membawa negeri ini kepada negeri yang makmur, aman, sentosa. Yang menegakkan syariat Allah SWT. Ngomong sama istrinya, ngomong sama anaknya. Ini salah satu bentuk empati kita kepada umat, kepada negeri kita. Wallahu a'lam bishawab itu yang bisa anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau yang anda sampaikan benar, itu dari Allah Jalla Jalal. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan Itu dari diri anak pribadi Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa Kalau mungkin ada pertanyaan Ya ini Assalamualaikum Ustaz. Ini jamaah pertanyaan yang nggak dibaca berarti Ustaznya nggak bisa jawab. Ya, jadi antum aman-aman aja. Yang bisa jawab dibaca Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau bertanya, sering sekali Ana dengar bahwa bagaimana mungkin kita bisa punya pemimpin seperti Abu Bakar ataupun Umar apabila rakyatnya tidak seperti rakyatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi apa dulu yang harus dipenahi Ustaz? Rakyatnya atau pemimpinnya? Jazakumullah khair. Pertanyaannya, pemimpinnya itu didatangkan dari mana? Datangkan dari Amerika. Eh dari Indonesia kan pemimpin kita ini. Dari rakyat pemimpin itu. Maka kalau kita ingin pemimpinnya baik, ya rakyatnya diperbaiki. Karena rakyatnya nanti yang bakal jadi pemimpin. Dan Rasulullah SAW, kita lihat bagaimana beliau memperbaiki rakyat. Memperbaiki masyarakat dari yang akar rumput mungkin ya diperbaikin akidahnya diperbaikin tauhidnya diperbaikin keimanannya inilah yang jadi aset nanti jadi pemimpin mungkin di akhir tahun berapa kalau rakyatnya sudah benar semua anggaplah yang benar 60% saya kadang-kadang bingung umpamanya pemilihan di beberapa wilayah pemilihan gubernur 60% muslim 40% non muslim yang menang non muslim mana yang 60% ternyata sebagian 60% gabung sama yang 40% rakyatnya nggak benar maka kita kalau ingin pemimpin yang benar, rakyatnya dibenerin, dibenerin dulu. Kita tahu sistem demokrasi udah bukan dari sistem Islam. Tapi insya Allah, kalau rakyatnya benar, mudah-mudahan yang terpilih nanti yang benar. Maka siapa yang harus perbaiki? Kita nih yang harus memperbaiki diri kita. Rumah kita, keluarga kita, RT kita, RW kita. Kemudian terus, insya Allah negeri ini akan makmur sentosa. Nah, Ustaz, kalau di perusahaan kami, pemimpin kami membolehkan adzan asar di masjid perusahaan pada jam 16 15. Artinya itu sudah tidak di awal waktu sholat. Tapi kami dengan beberapa teman-teman kadang-kadang sholat asar di awal waktu sholat. Apakah yang termasuk yang tidak taat pada pemimpin? Terima kasih Ustaz. Subhanallah, ini pemimpinnya masih baik nih. Masih boleh sholat. Nggak apa-apa, diakhirkan waktu sholat, nggak ada masalah. Yang penting tidak, apalagi sholatnya tetap berjamaah. Tetap berjamaah karena pas keluar waktu kerja, jam 16.15, azan, maka semua sholat berjamaah pada waktu itu. Itu nggak apa-apa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kadang-kala mengakhirkan sholat buhur. Itu mau adzan sama Rasul bilang nggak boleh tahan dulu sampai ini nggak terlalu panas diakhirkan. Jadi kalau memang bisa seperti ini, insya Allah nggak apa-apa dan memang nggak dosa. Yang dosa itu mengakhirkan waktu sholat sampai mau keluar. Ini kalau 16 kan masih masih jauh ya. Waktu maghribnya jam berapa? Jam 18 bilang, oh nah, insya Allah nggak ada masalah, nggak ada masalah. Dan taati pemimpinnya demi kebersamaan juga, demi kebersamaan. Bahkan Rasul mengatakan nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang mengakhirkan waktu sholat, mengakhirkan sampai hampir keluar. Ketika itu Rasul menyuruh kita sholat tepat waktu dan kalau pas pemimpinnya sholat kita ikut sholat Bagi kita sunnah yang itu, bagi kita sunnah. Itu kalau mengakhirkan waktunya sampai mau keluar. Tapi kalau sekedar mengakhirkan waktu beberapa setengah jam umpamanya, nggak ada masalah. Bismillah, kita disunahkan di hari Jumat banyak-banyak bersolawat. Bagaimana amalan yang dilakukan supaya banyak bersolawat? Apakah seperti yang orang banyak lakukan dengan bersolawat terus sebanyak-banyaknya? Misalnya bersolawat sebanyak 100 ribu. Nah, Antum salawat mau sepuluh ribu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu bikin hitungan tersendiri. Oh, oh baca sekian nanti dapat apa sekian. Nah, ini harus ada sunnahnya nih. Rasul mengatakan yang baca yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dapat pahala ini. Ah, ini Rasul. Kita harus berdasarkan perintah dan ajaran Rasulullah SAW. Tapi kalau salawat mau berapa silahkan. Bahkan seorang sahabat yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kam aj'al laka min salati?" Ya Rasulullah, berapa banyak salat yang harus aku berikan kepadamu dari salawat dari doa-doaku? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Terserah kau." Sahabat ini mengatakan seperempat, setengah, sepertiga, kemudian terakhir semuanya isinya salawat. Maka antum kalau mau duduk dari habis subuh sampai Jumat baca salawat boleh nggak jemaah? kadang Kadangkala kita memang harus ngomong dalam hati ini, oh, aku mau sholat nih 100 kali. Soalnya kalau nggak nggak bikin target ya, kita kadang kadangkala baru dua puluh, oh udah banyak nih selawatnya Nah. <laughs> Ada baru puluh. Tapi itu buat kita. Kita tidak membuat ajaran sendiri, cuma kita ingin ya bagaimana sholat kita banyak buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap pemimpin kepada bawahan dan karyawan akhwat yang belum mau berhijab? Usaha mendakwai pelan-pelan dengan memberi buku tentang hijab sudah dilakukan. Jika dikeluarkan dikhawatir lebih lebih kurang baik buat dia. Ah ini belum doa Udah doain dia belum? Belum, biasanya cuma dakwain nih. Rasul wasallam selain berdakwah itu berdoa buat kaumnya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih hidayah tuh kaumku. Allahumma hdi dausan wa'ti Ya Allah kasih hidayah sama kabilah Daus dan datangkan mereka ke sini. Allahumma aizzal Islam, Allahumma aizzal Islam bi ahabbil umarain ilaihi. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah satu dari dua Umar yang lebih kau cintai. Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham Abu Jahal. Ternyata yang dikasih hidayah adalah Umar bin Khattab. Jadi doakan. Jadi antum nih kalau dapat karyawan seperti itu pelan-pelan ya. Kasih nasihat, kemudian diajak kajian, didoakan pelan-pelan ya. Hidayah itu nggak bisa sekaligus. Nggak bisa sekaligus, tapi ingat doa memiliki peran yang penting sekali. Ini bagaimana hukum hormat kepada bendera pada saat upacara. Ya, kalau harus kita berarti darurat ketika itu. Karena memang ya gimana hormat kepada bendera gitu ya. Syekh Ya kita kalau mau di negeri kita umpamanya sekolahan kalau sekolahan itu tidak hormat akhirnya ditutup sekolahannya ya jadi darurat buat kita sebagaimana dijelaskan oleh Syekh eh, Ibrahim ruhaili yang memang itu bukan dari ajaran Islam Kemudian bagaimana hukum dipimpin dengan orang kafir? Ya, kalau di negeri kafir antum tinggalnya dipimpin sama orang kafir mau gimana lagi? Kalau bisa hijrah, hijrahlah ke negeri yang Islam. Tapi kalau memang pemimpin kita kafir, kondisi kita ketika itu kita darurat berada di negeri itu, ya kita berdoa bahwa pemimpin kita semoga Allah memberikan hidayah kepada dia dan kita berusaha untuk berdakwah dan memperbaiki. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang bisa anda sampaikan, yang bisa anda jawab. Kalau mungkin ada yang salah menjawabnya, itu dari anak. Anda mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.